Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsu jaysun ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyatihim mutafakun ala hadha lafdul Bukhari Wa an Aisyah radhiyallahu anha Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Ummu Abdullah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaisyun al-Ka'bah Nanti ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Jadi Ka'bah ini bakal diserang. Faidakanu kanu bibaida maka jika sampai satu daerah namanya Baida tempat dekat Ka'bah eh, tempat dekat Mekah satu daerah dekat dekat Mekah yuksafu maka akan dikhasaf oleh Allah dikhasaf itu ditelan bumi biawalihim wa akhirim awal mereka dan akhir mereka jadi manusia yang ada di daerah sekitar itu dihancurkan oleh Allah semuanya Galat berkata Siti Aisyah gultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu awalihim wa akhirihim bagaimana semuanya dihancurkan ya Allah ditelan sama bumi wa fihim aswaguhum padahal di dalamnya aswaguhum yakni ahlu aswagihim ada orang-orang yang ada di pasar nggak ikut menghancur mau menghancurkan Ka'bah dia hidup ada anak kecil di situ ada yang ada di pasar kerja nggak ikut bergabung cuma dihancurkan mereka semuanya Memandai minhum dan juga ada orang yang bukan dari kelompok mereka. Gal yuksafu bi awali ma akhirim tetap dihancurkan awal mereka akhir mereka semuanya tuh dihancurkan tsumma yub'atsun kemudian nanti dibangkitkan dari kiamat ala niatim atas niat mereka. Yang niat menghancurkan Ka'bah ya finnar. Yang enggak ya dia selamat nanti di hari akhirat. Tapi di dunia dia hancur tetap. Kenapa? Karena al-bala ya ummus soleh, wa talih. Bala itu umum sifatnya kepada orang yang soleh maupun orang yang enggak soleh. Nah. Seperti rahmat. Rahmat itu juga turun bukan hanya kepada orang yang soleh aja, yang enggak soleh juga dapat rahmat Allah. Karena itu ada beberapa orang yang bermaksiat ternyata kadang-kadang datangnya hidayat sebab orang yang soleh Hah? ada lagi orang yang soleh mendapatkan balak daripada Allah karena sebab orang-orang yang gak soleh orang-orang yang asli Di antaranya hadis ini. Karena sebab ada orang punya niat menghancurkan Ka'bah, akhirnya yang enggak ikut-ikutan ada di situ dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat-umat as-salifah yang dahulu ashabus sabat mereka dihancurkan oleh Allah bukan karena yang melanggar. Abu Haddad menerangkan bahwa orang-orang Yahudi saat itu dibagi tiga ada yang melanggar, ada yang tidak melanggar tapi yajlis ma'ahum. Kumpul bersama mereka, yu'akilhum, yusharibhum yu'amilhum. Kumpul bersama mereka. Sepertiga karena mereka melihat banyak melanggar, akhirnya angkat kaki melarikan diri, pindah. Nah, yang pindah selamat. Yang tidak pindah maka Allah kasih balak. Balaknya apa? Dirubah wajahnya menjadi girodah wal khanazir. Jadi pagi hari mereka melihat semuanya seperti wajah kera atau babi. Dan akhirnya setelah tiga hari mereka dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan semuanya orang yang bersalah, tapi membiarkan orang itu bersalah. Karena itu kita Jangan sampai yang penting anak baik. nggak ngurus harta jiron haji nggak baik. Inti harus berusaha mereka jadi orang orang yang baik. Atau nah, ketika turun adab nggak mungkin ada banjir misalnya hanya masuk ke gereja, masjidnya nggak banjir. Hanya masuk ke rumahnya orang-orang kafir, rumahnya muslim nggak kemasukan. Semuanya kena kalau begitu. Gempa juga demikian semuanya akan akan kena. Dan ini adalah satu pertanda bahwa Nabi itu memberi khabar tentang mughayyabat, sesuatu yang belum terjadi. Akan terjadi begini, akan terjadi begini. Wa ayat yang menyatakan la ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamul ghaiba illallah. Enggak ada mengetahui yang gaib kecuali Allah. Itu tidak mengetahui gaib kecuali Allah alal itlaq. Secara mutlak enggak ada yang mengetahui yang gaib il illallah. Tapi secara tidak mutlak Allah itu juga memberitahu yang ghaib kepada sebagian makhluknya, sebagian manusia. Wala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man min rasul. Hah? Tidak Allah itu menampakkan yang ghaib kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi daripada rasul. Jangan kaget kalau Nabi memberikan kabar yang akan datang. Hah? Sampai Nabi menyatakan tu'radu a'malu ummati hasanuha wa sayyuha. Semua amal umatku ini ditampakkan oleh Allah kepada aku. Yang baik maupun yang tidak, semuanya ditampakkan. Umatnya ini akan berbuat apa? Sampai hari kiamat ditampakkan kepada Rasulullah. Bakal berbuat begini, bakal berbuat begitu sampai sampai urusan yang sepele. Hatal adha yumatu anit Sampai yang sepele ada umatnya yang ngambil paku di tengah jalan takut diinjak sama orang itu juga ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta nukha'atu fil masajid. Sampai umatnya ada yang ngeluda di masjid, itu juga ditampakkan kepada Rasulullah Sallam. Jadi Nabi ini tahu amalnya kita karena sudah Allah memberitahu kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh umatnya satu persatu sudah dikasih tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm? wa gulik malu fasirallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sudah dikasih tahu Nabi apa yang kita lakukan Rasulullah sudah dikasih tahu. Tu'rabu a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Nah, karena itu uh, kalau kita berbuat baik, Nabi itu senang dengan kita. Kalau kita berbuat jelek, ya Nabi kecewa dengan kita. Hmm, Jangan sampai Rasulullah melihat kita berbuat jelek. Taib. ada yang perlu dibahas? Mana itu? Mic-nya jangan ditaruh di situ. Eh, an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah. Hmm. Es lakop ummi Abdillah. Iya, ummi Abdillah itu tabani. Bukan anak Siti Aisyah enggak punya anak. Itu tabani kalau kalau tidak salah Abdullah bin Zaid kalau tidak salah Ab, Ab, siapa itu Dah, jadi bukan anak Siti Aisyah karena Nabi tidak memiliki anak dari Siti Aisyah Rasulullah itu memiliki anak daripada Sina Khadijah dan satu daripada Maria Al-Qibtiyah Ibrahim Abdullah itu Tabani yang diambil anak dinisbatkan kepada Siti Aisyah bukan anak Rasulullah dikatakan ummul mukminin ibunya orang beri eh, eh, eh, apa ibunya orang-orang beriman ya, wa azwajuhu ummahatuhum kata An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Nabi itu adalah harus lebih diutamakan bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri dan istri-istri Nabi adalah ibunya mereka. Karena itu kalau ada orang mengkritik istri-istri Rasulullah berarti dia bukan durhaka sama orang tua pribadinya tapi durhaka kepada ibu kaum mukminin semuanya. Nauzubillah min dzalik ya. Karena itu jangan kita mengkritik, kita harus hormat kepada ummahatil mukminin. Ada di situ. Oke. Okay. Ibni Ukhtiha Asma Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair Ibn Uktiha eh, Ibn Uktiha Jadi saudaranya eh, Siti Aisyah Itu namanya Asma Asma binti abu Bakar Itu Asma binti Abu Bakar itu yang memandikan Sayyidatuna Fatimah karena ya, ketika gitu. meninggal dunia Siti Fatimah mandikan Asma binti Abu Bakar. Ah, Asma punya anak Abdullah daripada suaminya Zubair, Abdullah bin Zubair. Nah. Hmm? Yang mendapat gelar umul muminin itu apakah semua azwajun nabi baik yang qad dakhala biha ataukah yang belum? karena kan sebagian itu baru dinikahi sudah ditalak nah. dan ada sebagian yang semua mata walaupun walaupun allati timada biha karena semua yang dikawin oleh ab itu tahrim dal abad kepada abna semua yang dikawin oleh bapak itu e, berarti eh, dia tadi itu haram walaupun lam yadkhul biha walaupun enggak masuk enggak kumpul kepada dia hilal abad ini zaujatul ab Hah? zaujatul ab semua yang dikawin oleh Rasulullah walaupun tidak sampai kumpul dengan Nabi itu berarti sudah diharamkan untuk dikawin selain Rasulullah karena itu ummahatul mukminin ini setelah meninggalnya Rasulullah nggak boleh dikawin oleh siapapun walaupun lam alladzi lam yadkhul biha ya